mor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Yeah. Pada kemutan ceritane Sun Gokong apa orang Kang? Sun Gokong kayak sing nangaring negara Cina kayak do ya. Eh kan cita-citane mien ki ya. Sun Gokong karo Biksu Tong, gue kan diperintah nang kaki dewa kon ngambil kitab suci nang ring barat. Nah, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali ke barat, akhirnya kitab suci ini bisa ditemukna. Barang wis ditemukna nang ring daerah barat, ke langsung biksu tong harusun Gokong balik maning maring negeri timur. Nah ternyata nang kana barang wis 10 tahun, eh kaki dewa perintah maning, kue kitab suci ini kok nak maring negeri barat. Jajal, ya, kayak ngapa yuk, tidik yuk ceritane. Tong, kantong, ini dong. Ngapa kau, Mbak? Wah, wah, wah, wah, wane apa kepriwe? Nyung dewa, nyung ki nyung dewa nyung. Dari kang udah nyong bek kantong kantong gantung apa kantong semen aja karpet dewe kayak kowe jadi ngundang ngundang jajal ya. Oh, kayak gue. Ya ya. Ya wis ke anu biksu tong ada nih. Kenyong kan dewa ke ya. Kenapa? Kemien kau tak peretanan nyong kon jukut kitab suci nari negara barat. Terus? Siki berhubung ke kitab suci ne Arab tinggo maning na negara barat. Ketolong siki balak na maning. Masih dari kapra kau buat dewa? Terus sekarang berdefek lah. Nyong sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Karena negeri timur butuh negeri barat. Neng alas neng karangan sikil kata pada dengklang, awak kata pada cuplakan, ketemu siluman pirang-pirang ah, jalan, Barang wis gutul kabang ngene eh malah kau balik naman neng, karena mereka siapa apa dewa. Dewa sekarang karep dewa ngejal lah. Eh, dia perintah lu, pokoknya yang berbeda carane kutu. kayak kita ini balik namari negara barak maning nah. Nggih, wah dewa ini dipit ya lah. Nyong ini maju ini maju tua, tenaga wis seorang anak. Kau melakukan perjalanan mari barat maring nyong ya seorang sanggup ya. Bisa orang sanggup nyong wae dewa. Pak. Kei, eh, mulane dadi biksu aja mangas-mangas. Ilmune ditularaken maring menungsa liyane. Kon padha dadi biksu, aja kwatok. Dadi geran apa-apa, ngarep kowe wis mati dadi ana serpek. Mung kaya kuwe duwe dadi biksu, pangan dhewek. Wis iki bae. Kowe golek wong, dadekna biksu. Kowe harus dadi, kowe kitab suci kon dibalekna nang biksu kowe mau. Oh, kaya gue ya. Kaya kowe. manut ya manut karo bawa. Ya wis, pokoke oh, Rika kuwi anggere mudele ngalur ya ngalur bae. Ora ana denggokna babat plotas. anggere arep ya kudu, anggere arep ya kudu. Padahal nyala-nyalanan yo. Ujar-ujar jadi biksu kok penak apa? Ora, tantangane pirang-pirang, pantangane kuwi akeh. Dadi ora sembarangan mau bisa jadi biksu wae, Pak. Mulane dikoneti, mulane diadakan segera pemilihan biksu cepetan. <laughs> Ya, yo Kang temenan ge akhirnya biksu tong manut bae karo mangane dewa. Diadakanlah pemilihan biksu yang akan bertugas mengembalikan kembali kitab suci ke negara barat. Dikolet, dikolet, dikolet, dikolet, dikolet. Akhirnya ketemu sepuluh wong we cacahe sing arep dilantik, arep dilatih dadi biksu. Baiklah saudara-saudaraku yang tercinta, yang terhormat dan terselenggara kepada 10 calon-calon biksu yang akan menggantikan aku bayarna kita suci maring negeri barat nganah salam sejahtera ya siki kue kue pada wis pada kumpulan kene kabean orang si wiji ada teklantik teklati dari biksu diharapkan mengko salah satu dari kalian bisa menggantikan tugas nyong balakna kitab suci maring negara barat paham ora paham kudu paham ke proyek mengembalikan kitab suci maring negara barat tesis sebulan maning bulan ngarep ya mulane winginane kau kan sudah gembreng siki satu bulan terakhir kowe-kowe pada Arab tek lantik arep tek tes siapa sih kira-kira bisa jujur jujukna kita suci mereka negara barat baik segera langsung saya buka uban ujian biksu akhir nasional ya temenan ge ujian biksu akhir nasional alias uban dibuka kue nang biksu tong Waktunya kurana sebulan rok, langsung biksu tong mengajak 10 calon-calon biksu gue maring tempat sing sepi, sing adoh banget kang menungsa, nang alas kana. Dina pertama, kon pada ngebeli kayu, dina keloro, kon pada latihan nimba, dina ketendu, kon pada nyesre kipring, dina kepapat, kon pada ngusungi brongkalan, dina kelima, lah pokoknya seterusnya sampai ke dina ke-29. Nah, dina terakhir ya tes tesnya dan Medeni Jajal tiliki kanyang apa yo Tes dina terakhir dalam ujian Biksu akhir nasional alias Uban Yang diadakan oleh Biksu Tong Oke Oke, wis saniku dina kue kowe pada melu ujian biksu akhir nasional ya. Lah siki dina terakhir pelaksanaan ujian biksu akhir nasional. Ki soalnya ngesuk esuk esuk sapa bae kepiri langsung mangkat maring negara barat balik kitab suci karo sunggokong karo patke Nah, tes terakhir ujian biksu akhir nasional gimana mandan berat. kue kowe pada engko kabehan pada giliran mlebu maring jero kamar waktunya 10 menit lah kok nang jero kamar kuwe, eh, anak wadon loro ayu-ayu banget, padha klamben. Jajal nyong pengen ngetes pertahanan hati kalian dari godaan-godaan wanita masalah sing jenenge dari biksu ora ude seneng karo wadon, ora ude bahkan kepengin datengan antuk loro di, ora di duwe sifat sih kaya kowe. kue kue kowe padha sekarep ketes, jajal, ketahanan kalian dari godaan-godaan wanita cantik bisa diandalkan apa ora? CK berbaris, kena keliningan jumlah 10. Keliningan kie engkau nanyo ngarep pasang nang sleting katoke kue Angger wis mlebu maring ruangan untuk siji 10 menit nang anak anggur ngasih kelilingan ke mundi grinding grinding grinding grinding. Wah, gue berarti anak sing bergerak di ya antara sela-sela sleting. <laughs> anggur mundi berarti ya orang lulus. Orang lulus dari bisu Paham orang paham kudu paham. Oke, okay, yes. Langsung baiknya ya peserta pertama calon biksu dengan nomor punggung satu maju kelilingannya sih dipasang lang sleting terus melebu main ruangan kayak cepetan Wah, Kang yo temenan jangan jan biksune udah ngetes dan anak-anak bae ya. <laughs> Mengetes ketahanan para biksu daripada godaan-godaan wanita-wanita cantik. Dan temenan ge, nang jero ruangan gue pancen ya anak wong wadon loro jan yakin seksi-seksi banget. Ayo, irunge mancung, rambutnya dawak, kulitnya putih pokoknya bocah jan manis banget menanjakin kalian kayaknya nggak kang bodine ya tukang melu senam kayaknya doan wapi banget sih bodine sih Dah, <laughs> ternyata nang jero ruangan kue wong loro wong wadon kue ora klamben babat <laughs> notas. Dah, dengan posisi-posisi yang sangat menantang. Lagi <laughs> menantang apa? Ya yes, menantang apa? Apa menantang gendut, apa menantang bal-balan, apa menantang gaplean. nah semoga menantang banget posisinya wong wadon loro kue nang jero kamar. Lah ternyata ya Kang ya, calon besu pertama Gagal gue ya, barang gue mlebu kok. Glining, glining, glining, glining, glining, glining, glining. <laughs> eh, calon bujuk pertama gagal kayak ya. Gliningannya muni kayak berarti nasi bergerak kayak dibanding setting kayak. <laughs> Ayo selanjutnya peserta kedua. Mlebu maring ruangan gue kelilingannya dipasang di jenang sleting gue. Ya. Cepetan. Cepetan. Enggak, gue mau. Peserta C, peserta lorong mlebu, gagal maning. Telu, papat, lima, enam, pitu, walu gagal maning. Ngantek peserta kesanga, eh si gagal baik si moni cleaning cleaning keliling gue ya. Aduh, jangan ke biksune bingung ke, biksu tonge bingung ke. aja-aja orang-orang sing ganteni nyong ge ya. Duh, duh konyong, nyong domene kaki dewa kayak ge. Jajal tiliki bae langsung yo. Oh, alangel temen hawane kayak gini lah jangan kur garing golet di TikTok sing siap menggantikan tugas nyong mengembalikan kitab suci mereka negara barat beko angel temen wong sepuluh ngene sangat gagal kabeh kepengen yang sing nyong akhirnya mengangkat dewek maring barat mangkat maning maring anak harus bokong jan jan kepriwe kayak gini ya wong pada menungsa kok jan anggar maring wong wadun keton-ketone jan mender lo mata anggar wadun kayak kaya jan doh lah si kepriwe iki ya jan jan uh wong sepuluh ngene sangat gagal kabeh dari lah, bubuan, akhirnya yang dandane cuma ya kadewek lah tapi ya apalah apa jajal mbok si yang sing terakhir gitu bisa sukses bisa menggantikan tugas saya nyong jajal lah peserta ke 10 yo peserta ke 10 maju cepetan aja daget kayak gue kayak semut maksud kena kelilingannya di pasaran selating bebongan bebo jelas orang lulus sekolah Ha <laughs> semenit, rong menit, telung menit, urung moni kowe aneh Kang. Peserta ke sepuluh, sebelum maring kamar, ngantek lima menit tetep urung moni baik. Akhirnya, Biksu Tong ngirim SMS maring wong wadon loro kuwe, wong wadon penggoda, kon menggoda lebih hot lagi. Temenan ke, wong wadon lorone sing lagi pada orang lamben, dan posisinya lebih menantang lagi ke menantang banget pokoknya <laughs> ternyata gutul sangang menit Tesi orang keliling keliling baik orang moni baik lahirnya menit ke sepuluh orang muni baik metu. Wah, ke biksu tong seneng banget ke alhamdulillah lulus, lulus, lulus, lulus bisa menggantikan tugasnya sih. Mari negara barat balik nak kitab. Wah, seneng banget ke. Wah, ge saking senengnya biksu tong, gue bocah calon biksu sing lulus gue mau langsung dirangkul nang biksu tong, jangan dirangkul kenceng banget anu saking senengnya sih. Malah orang kur dirangkul tokang Kang. Diambungi lah jangan aja ya digadang-gadang. Dirangkul dirangkul kenceng banget. Tapi pas lagi dirangkul diambungin nang biksu tonge. Eh, ejek-ejek malah dulu tragedi. kita ini mau nih kelilingan aneh Sah sah. <laughs> kue homo ya. Oh, pantas kedoyane karo wong lanang. Arep warna satu, saya sewu barang kok pabrik ora bakal pengin gue ya. Wah, kan homo gue ternyata kok orang duduk kowe.